Sudah ada upaya menghafal. Atau mau diabsen? Thank you. Belum, silakan. Wal mudir. dicicil ya. dicicil mungkin pembukaannya sedikit sedikit ya. yang penting ada upaya usaha sudah kita sering menyebutkan dahulu di majlis Syekh Mukbil rahimahullahu taala ya, mereka seperti antum semua ada yang pedagang ada yang bekerja ada bahkan tukang masak tetapi karena mereka rajin menghadiri majelis ilmu sebagian mereka ada yang jadi masayikh ya, para pengajar para mustafidin di tengah-tengah kesibukan mereka berdagang atau bekerja atau memasak Hmm. sebagiannya ada yang kufar hmm. itu tidak menghalangi sehingga terus untuk berpacu ya, berupaya memahami dan menghafal setiap terus pelajaran-pelajaran yang ada jangan kita kecil hati saya sudah tua atau capek sedikit sudah disebutkan kisah Al-Farra ya. bagaimana seekor atau kisah Al-Kasari bagaimana seekor semut yang dia sedikit demi sedikit berupaya untuk membawa beban yang berat tetapi mampu dengan kesabaran dan keuletannya beban tersebut untuk dibawa, diangkat. Kendati pun apa jatuh bangun, ya, sama seperti kita nanti pun lupa lagi ya, berat lagi terus untuk berupaya yang menghafal sehingga yaumun minal ayam di hari-hari kemudian harapannya antum semua yang hadir di majelis ini bisa mengajarkan kepada orang-orang yang datang terkemudian majlisul ilmi di ma'ahidul ilmi seperti itu kondisinya terkadang ada orang-orang yang baru butuh untuk mengikuti atau memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan sebelumnya dari mana mereka tidak mungkin mereka untuk mempelajari langsung dari mudaris ya, sehingga mereka melalui ikhwanihi mempelajarinya dari saudara-saudaranya meminta difahamkan dari saudara-saudaranya untuk mengejar pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Itu harapannya. Sehingga jangan pesimis. Bisa sambil ronda malam ya, menghafal, menyetorkan kepada temannya, mentasmikan. dan berbagai macam maklumat yang lain. Eh. Murojaah, sambil ronda murojaah, usul tafsir, umpamanya. Ataupun yang lain. Al-Quran, hadis, perkara-perkara yang bermanfaat. Sehingga dengan diulang-ulang atau sering murojaah itu akan kuat. Itu al-muhim tidak ada upaya meskipun kita di sini belum di absen ya. tapi di antara antum ada upaya untuk sama-sama menghafal insya Allah kemampuan Allah berikan kepada masing-masing kita tinggal kemauan ya. kemampuan Allah berikan dari kemauan ini ya, sudahkah masing-masing kita mau untuk memanfaatkan kemampuan itu Hmm. yang sampai kemampuan yang Allah berikan nganggur begitu saja ya. tidak dimanfaatkan khutifillah wa sudah kita masuki dalam ahraful ikhfa huruf ikhfa dan kita ketahui bahwasanya al-ikhfa ما يكون مرققا وما يكون mufakhaman ada yang dibaca tipis dan ada yang dibaca tebal muraqqaqan hingga ahrufil muraqqaq wa mufakhaman hingga ahrufil mufakham dibaca tipis ketika menghadapi huruf-huruf tipis dan dibaca tebal ketika menghadapi huruf-huruf tebal atau huruf-huruf tebal al-khamsah yang lima yaitu sol, bol, po, vo, dan juga kof dibaca dengan tebal termasuk pada huruf berikutnya شيف ذا ثناء كم كاف نون سكون تنوين ketika berjumpa dengan kaf maka dibaca dengan ikhfa sudah kita sebutkan kaifiyah dalam ikhfa yaitu al-hadar min ilasar طرف اللسان مع اللثة العليا hati-hati dari menempelkan ujung lidah terhadap gusi-gusi atas. Ya, kenapa? Karena sebagian ada yang berpendapat dengan marotibul ikhfa ya, sehingga dia tempelkan ujung lidah kepada gusi atas yaitu dengan mengacu kepada makhraj nun karena makhraj nun terkulisan lisan ma'al dengan gusi atas. Hmm. Berarti satu dulu ya. Tapi tidak. Tapi justru dalam penunaian ikhfa tidak disandarkan kepada makhraj nun. Ya. Tetapi menjauh sedikit dari makhraj nun. Tidak ditempelkan, menjauh sedikit agar renggang dari makhraj nun. Hmm. pertama surat Fatir ayat yang ke-10. Jadi jangan sampai ujung lidahnya ini ditempelkan ke makhraj nun, direnggangkan sedikit. Ya. Sehingga seperti ngambang istilahnya. Tidak ditekan 10 di halaman 435 dimatikan maka tidak menempel ujung uh, ujung lidah dengan gusi atas ya. hanya mendekat saja ya. tidak disandarkan kepada makhraj nun kalau seandainya disandarkan kepada makhraj nun maka akan jelas nunnya man kan ya, sebagian ada yang memberikan gunahnya saja ya. tidak diberikan ikhfa'nya ya. sehingga tidak dibaca man disandarkan ujung lidahnya kepada gusi atas. Ini direnggangkan sedikit. Man kana yuridul izzata al izzatu jami'a. Hmm. sembari terus ditahan dua harakat dua rakaat. Yang berikutnya Zuhruf ayat yang ke-50. Ratus sembilan tiga. 93 di akhir ayat فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون di pertengahan ayat di situ di pertengahan dilihat ada. 256 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم 19 semua tentunya biniatil wasri kalau diniatkan wasal dibaca ikhfa dan sukun atau tanwin dan di sini tanwin ketika berjumpa dengan jim dengan diniatkan untuk wasal untuk menyambungkan kedua ayat antara akhir ayat 60 dengan awal 61 Tetapi kalau dengan niat wakaf tidak dibaca ikhfa contoh ketika hendak wasal menyambungkan wa ayat baru dibaca ikhfa. Mungkin bagi yang punya nafas kadang dua ayat terlebih. Illa man taba wa amana wa salihan شيئا جنات masih berkaitan tentang sifat jannah yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'an jannati adnin allati syakhsun Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan shin Taman surat Al-Furqan ayat ke-55 betul selama setahunnya 57 55 tidak ada ya إلا بسم الله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ فانظر untuk wasol menyambungkan dua ayat kalau seandainya di antara antum hendak mengosor menyambung dua ayat ini yang terkadang hal ini dilakukan yaitu wasol menyambungkan dua ayat imma di soal mumtahin bisa jadi karena ditanya diuji sang guru mengetahui kemampuan antum dalam ilmu tajwid misalkan sehingga diperintahkan untuk wasil baina hatain ayatin sambungkan di antara dua ayat ini kata sang guru ya, maka antum untuk menyambungkannya sehingga sang guru akan bisa menilai oh dia faham atau tidak tentang ahkam dalam mengosorkan dua ayat Hmm. Itu terjadi ketika apa? Al-ikhtibar ya. Ketika diuji atau ditanya atau diperintahkan oleh sang guru dalam mengetes ya, dalam menyambungkan buah ayat ini hmm. atau mungkin dengan sendirinya ya, atau ingin mewasal tidak pernah tapi kebanyakannya biasanya karena soal muntahin ada pertanyaan dari sang pemuji ya untuk mengetahui kemampuan kita dalam mewasalkan. Kita baca dari innahu. Innahu bi kulli syai'in alimu syara'lakum min ad dini ma wassa bihi Nuha ketika wasal dia dibaca dua harokat saja tidak dipanjangkan karena seolah-olah menjadi satu kalimat oleh karenanya dibaca dua harokat saja alimnya innahu kulli syai'in alimun syara'a lakum tidak alim jadi panjangkan itu pun cara dalam mengosongkan yang berikutnya qaf qad sama qaf nun sukun atau tanwin berjumpa dengan qaf yang pertama subhud ayat yang ke-7 ditinggikan mufakham Qaf termasuk dari huruf mufakham Mm-hmm. digelembungkan udara di langit-langit atas ditabrakan dari dalam ke langit-langit atas tasawud saud ila hanakil a'la dinaikkan suara ya, ditabrakan ke langit-langit atas nah, itu cara menebalkannya bisa dibedakan إن قلت إنكم 369 قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون dipersiapkan makhraj tidak Idamu Jadi sebelumnya nun sukun, eh, sukun dengan shin. Setelahnya di akhir ayat ayat ke-20 tanwin dengan qaf. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. datar Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Syai'in Kalau itu datar ya. Ditinggikan Diangkat ke atas Ditabrakan lagi-lagi ke atas إن الله على كل شيء mengucapkan huruf qafnya agar apa? mengikuti ikhfa'nya ya, sehingga tebal pula pengucapan ikhfa'nya. Yang seperti ini memang hanya lahnul khafi ya. Jatuhnya ke lahan khafi. Kesalahan yang sama. Baik. Ya, karena tentunya tidak banyak orang yang mengetahui perbedaan itu kecuali orang lain yang belum mempelajarinya tahu oh dia menebalkan atau dia menipiskan adapun mungkin orang yang belum mempelajari ya tahunya ikhfa ya tahunya dengan menyamarkan padahal di sana ada perbedaan nah, ini butuh banyak-banyak untuk kita berlatih ya, membedakan antara yang tebal dengan yang tipis oleh karenanya ya supaya lebih jelas lagi di pertemuan berikutnya kita ambil contoh-contoh di Aisyah ya, harap di bawah mungkin di pertemuan berikutnya insya Allah Aisyahnya di situ dibedakan digolongkan antara yang tipis dengan yang tebal. Yang berikutnya sih Kita ambil satu lagi dari hukum ikhfa yang sukun atau tanwin ketika berjumpa dengan sin qad sama sin nun sukun atau tanwin berjumpa dengan sin yang pertama di al-a'raf ayat yang ke-46 kembali ke depan lagi seratus lima puluh lima kata seratus lima puluh enam seratus lima puluh enam baca dari tengah ayat dari wanadau ونادوا أصحاب الجنة ditebalkan ya. bisa saja ditebalkan kalau ditabrakan atau dinaikkan ke langit atas oh, hanya saja tentunya ganjil ya karena dia bukan huruf tebal karena sin di depan as siap-siap untuk dia mengucapkan huruf sin as ya. ujung lidah sudah bersiap membentuk makhluk sin di belakang di antara gigi seri atas dan bawah. Jadi sudah siap ya di belakang sini, di antara gigi seri atas dan bawah. Hans, tinggal keluar. Salam. Yang berikutnya di Asab, eh, di Sabah ayat ke-14. Ke belakang lagi. Dios te 429 فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دار الأرض تأكل من سأته Ya dipanjangkan luknya Takulu saat Di ikhfa'nya saja Yang berbeda tenuin berjumpa dengan sin sama ini pun dengan niat diwasolkan disambung di antara dua ayat ayat yang ke eh, empat puluh 41 dengan 42 di Al-Maidah Al-Maidah 41 dengan 42 ar 114 dengan 115 ketiga ingat muwasal atau ketika kita diminta untuk mempraktekkan dalam muwasalkan dua ayat ini atau ujian diujikan kepada kita untuk muwasalkan di antara dua ayat ini maka dibaca dengan ikhfa ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون بالكذب أكالون للسحت itu ketika disambung. Yeah. Perhatikan saja. Azimun sama'un. Sudah Di sini muallif eh, dan juga sekaligus syarih tidak mendatangkan tanwin bertemu dengan shin dengan qaf demikian pula sin dalam satu ayat tetapi mendatangkan dari dua ayat dengan kosong akhir dengan awal alat sehingga ketika kita dapatkan nanti dalam satu ayat itu lebih jelas ya. jika ada contoh-contoh yang terdiri dalam satu ayat tanwin bertemu dengan shin atau qaf atau sin itu lebih jelas. Tetapi karena sulitnya untuk mendapatkan eh, yang dari satu ayat ya, sehingga dijumpai dari dua ayat dengan itu pun diwasal. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallah.